Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Syekh Shalal Fauzan Asbahullah. Perhatikan baik-baik halaman 88 yang cetakan punya anak ini. Bagian bawah. Ewa. Setelah menjelaskan bahwasannya para salaf mereka itu meriwayatkan dalil-dalil asma sifat tanpa apa? Tanpa mengubah makna. Tanpa membuat ragu dan tanpa menantang atau membantahnya, tapi mereka apa? Nah, memperlakukan sebagaimana datangnya. Paham ya? Nah, al-imrar kama ja'at. Jadi mereka memperlakukan dalil Al-Qur'an sunnah berkaitan masalah asma sifat sebagaimana datangnya. Tidak mengubah, tidak menolak, tidak pula apa? menafsirkan penafsiran yang tidak benar. Seperti itu. Kita lihat paling bawah itu, fal quran fi ghayatil bayan. Maka Al-Qur'an berada di puncak penjelasan wa ghayatul fasahah dan berada di puncak kefasihan. Was sunnah fi ghayatul bayan wa ghayatul fasahah. Sedangkan as-sunnah juga berada di puncak penjelasan dan puncak kefasihan. Karena dua-duanya wahyu bukan? Wahyu. Al-Qur'an sunnah dua-duanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam? Ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ah Ketahuilah sungguhnya aku berikan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya. Apa yang semisal Al-Qur'an? As-Sunnah. Al-Qur'an was-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Jadi patokan kita, sandaran kita, landasan kita, dalil kita, hujjah kita Al-Qur'an dan As-Sunnah tapi berdasarkan pemahaman para para salafun saleh, bukan pemahaman per individu. Bukan pemahaman otodidak tapi pemahaman salafun salih, pemahamannya para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Mahum salahnya? Ayo perhatikan lagi kitabnya, simak baik-baik. Kata beliau di situ, la yuradu minhuma ghairu ma yadhhar min alfadhihima masyaallah. Tidaklah yang diinginkan dari keduanya, dari Al-Qur'an Sunnah, Eh, selain yang nampak dari lafaz-lafaz keduanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya apa? Maksudnya yang diinginkan dari Al-Qur'an Sunnah itu sesuai dengan lahiriahnya zahirnya. Tangan ya tangan, turun ya turun. Jangan diubah-ubah, turun dibilang yang turun bukan Allah taala katanya. Yang turun malaikatnya, yang turun utusannya itu batil. Karena telah apa? Memalingkan dari zahirnya. Zahirnya yang turun siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemana? ke langit dunia. Kapan? Sepertiga malam terakhir. Mereka mengatakan yang turun itu malaikatnya katanya. Yang turun itu utusannya katanya. Ini ucapan yang benar atau enggak ini? Amir, ucapan yang batil. Paham ya? Nah, kata beliau lihat ini, la yuradu minhuma ghairu ma yadhhar min alfadhihima. Tidak diinginkan dari keduanya selain yang nampak dari lafaz-lafaznya. Maksudnya semuanya diinginkan dohir Paham ya? Yang diinginkan adalah dohirnya. Tangan ya tangan. Turun ya turun. Tidak boleh diubah lagi maknanya. Kita lihat. Walau kana yuradu min adilatil Qur'an wa sunnah. Ghaira ma yadhar min al-fatihima. Perhatikan situ. Kalau seandainya yang diinginkan dari dalil Al-Qur'an sunnah bukan yang nampak dari lafad keduanya, Lakan al-Qur'an wa sunnah Fihima ma tadlilun nas. Wal billah. Nisanya Al-Qur'an sunnah di dalam keduanya mengandung apa? Penyesatan terhadap manusia. Kalau seandainya diinginkan bukan dohirnya. Tapi ternyata yang sahih yang diinginkan yang diinginkan apa? Secara dohirnya, secara lahiriahnya. Faham ya? Sehingga tidak ada penyesatan. Wallahu anzala Qur'ana was sunnatan hidayatin nas dan Allah Taala menurunkan Al-Quran dan As-Sunnah untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Faham ya? Nah, barakallahu fiikum. Untuk kita kan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an tujuannya adalah memberikan petunjuk kepada manusia dengan petunjuk yang lebih lurus. Faham ya? Naam. Walam yung walam yunziluhuma walam yunzilhuma litadlilin nas wa hamlin nas ala an ya'taqidu khilafa ma tadullu alaihi hadhihi nusus masyaallah. Allah taala enggak nurunkan keduanya untuk menyesatkan manusia dan tidak pula menurunkan untuk membawa manusia agar meyakini selain apa yang ditunjukkan oleh apa dalil yang tersebut. Faham belum? Jadi dalil Al-Qur'an Sunnah sudah jelas dan gamblang. Paham ya? Nah, sampai-sampai Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia beliau mengatakan inni tarikum fikum inni tarikum fikum amroin. Intama saktum bihila, Intama saktum bihima lan tadillu ba'di. Kitabullah wa sunnati. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut setelah aku meninggal, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Qur'an dan sunnahku kata Rasulullah SAW. Taraktukum ala misl bayda lailuha kana hariha la yazighu anha illa halik. Artinya apa? Aku tinggalkan kalian eh, di atas sesuatu yang putih terang benderang, di atas al-haq, di atas bayan, penjelasan dalil, hujjah Al-Qur'an dan sunnah. Sampai-sampai karena terangnya, jelasnya, semuanya diperinci, ada penjelasannya dalam Al-Qur'an atau dalam As-Sunnah, bagaimana keadaannya? Lailuha karena harinya, Malamnya itu bagaikan siangnya nampak jelas itu ya. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Tidak ada orang yang melenceng menyeleweng dari cahaya kulit tersebut kecuali akan binasa. Orang kalau melenceng dari dalil, melenceng dari Al-Qur'an Sunnah, berpaling dari Al-Qur'an Sunnah akan tersesat. Perkataan siapa yang kami nukilkan berkali-kali? Perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah disebutkan dalam kitab apa? Al kitab apa? Madarijus Salikin. Beliau mengatakan apa? Potongannya Wa man faraqad dalil dhalla an sawa'is sabil. Sering anda nukilkan ini ya. Upayakan untuk ingat-ingat. Wa man faraqad dalil dhalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang berpaling memisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Paham ya? Kemudian beliau melanjutkan apa? Wala dalila ilallahi wal wala dalil wala dalila ila wal jannah siwal Quran was sunnah kata kata beliau. Tidak ada jalan yang bisa menghantarkan kepada Allah dan surganya kecuali Al-Qur'an dan sunnah. Wa kullu tariqin lam yashabha Al Quran dan sunnah fahiya min turuqil jahim asyaitonir rajim kata beliau. Ha? dengan semakna ya. Artinya apa? Dan setiap jalan, metode, prinsip yang tidak diiringi dalil dari Al-Quran Sunnah, maka itu adalah jalan-jalan menuju neraka jahim dan jalannya setan yang terputus. Naam, seperti itu. Jadi dalil jangan ditentang. Al-Quran Sunnah diturunkan bukan untuk menyesatkan manusia. Fahada wasunil Quran wa Sunnah. Perbuatan tadi yang meyakini bahwasannya selain apa yang ditunjukkan oleh dalil, kata beliau fahada al Quran Sunnah maka ini telah mensifati Al-Qur'an sunnah annahu tadlilunil afham wal uqul. Bahwasanya Al-Qur'an sunnah itu apa? Menyesatkan pemahaman-pemahaman dan menyesatkan akal. Ini enggak benar ucapan seperti ini. Walidzalika ihtaju ila ta'wil. Oleh karena itu, mereka-mereka ahlud dalal, ahlul bid'ah dalal, mereka butuh mentakwil lagi. Wa ila tahrif dan butuh mengubah makna. Enggak mungkin ini ya Allah yang Allah Taala yang turun. Lah kenapa? kalau Allah Taala turun berarti arsnya kosong. Nah ini pikiran sesat ini. Namanya Allah Taala kan beristiwa di atas arsy. Kalau turun berarti kosong. Nah, ini enggak usah dipikirkan ini bahaya. Paham ya? Padahal sepertiga malam terakhir itu negara satu dengan negara yang lain sama atau beda? Beda kan? Berarti Allah Taala naik turun, naik turun. Pemikiran sesat itu jangan dipikirkan. Paham ya? Kita yakini wallahu ala kulli syai'in qadir. Satu ayat saja. Allah Taala mampu terhadap segala sesuatu. Enggak usah dipikirkan lagi. Perkara Allah taala turunnya bagaimana wallahu alam. Paham ya? Yang kita yakini Allah taala turun ke langit dunia kapan? Sepertiga malam terakhir. Dah. Enggak usah pikirkan nanti arsnya bagaimana, kemudian naik turun atau bagaimana. Itu semuanya dihilangkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena dalam Al-Qur'an enggak dijelaskan, dalam As-Sunnah juga tidak dijelaskan. Cukup kita apa? Memperlakukan dalil sebagaimana datangnya. Eh? Nah, karena ahlu bid'ah dhalal Jahmiyah Mu'tazilah mereka kadang menggunakan akal. Paham ya? Menggunakan hawa nafsu mereka, bahkan Al-Qur'an dilempar di balik punggung mereka. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Lamiyahnya? Syekhul Islam punya kitab Lamiyah, pantun puisi di akhir Nurul Kalam bagus sekali. Kata beliau, "Qubhan liman nabadal Qur'ana wara'ahu wa idza stadalla yaqulu qala al-akhtalu." Paham ya? Nah, sudah kita lewati duluan. Qubhan liman nabata al-Qur'ana wa ra'ahu wa idza tadalla yaqulu qala al-akhtalu. Akhtal dalilnya. Akhtal itu penyair Nasrani. Paham ya? Nah, alangkah jeleknya orang yang melemparkan Al-Qur'an di balik punggungnya. Kalau tanya dalilnya, kalau berdalil qala al-akhtal. Akhtal kalau dipakai dalil. Akhtal udah penyair Nasrani lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Itulah keadaan mereka ahlul bid'ah wad wal iyad billah. Dalil adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lihat, wa hadza ittihamun li kalamillah wa kalamir rasul bi adamil wudu wa adamil bayan wa adamil hidayah. Ini merupakan apa? Ittiham, tuduhan terhadap ucapan Allah dan ucapan Rasulnya. Tuduhan apa? dituduh tidak jelas dan tidak gamblang. Allah musta'an. Wa adamil bayan dan juga tuduhan bahwasanya Al-Qur'an tidak menjelaskan. Wa adamil hidayah dan tuduhan bahwasanya Al-Qur'an tidak bisa memberikan hidayah. Allah musta'an. Padahal Al-Qur'an yahdi lil ladzi ya aqwam. Ya kan? Memberikan hidayah dengan petunjuk yang lebih lurus. Al-Qur'an kan ini. Nah, dibilang apa? Tidak bisa memberikan hidayah. Allah musta'an. Kita ambil dikit lagi. Fa ijma'uhum 'ala dzalik dalilun 'ala annahuma 'ala dzahirihima. Maka kesepakatan mereka para ulama tentang hal tersebut menunjukkan dalil bahwasanya kedua-duanya sesuai dengan dohirnya. Wa annahu yajibu i'tiqadu ma dalla 'alaihi dan bahwasanya wajib meyakini apa yang telah ditunjukkan keduanya. Tunjukkan apa ini? Al-Qur'an dan As-Sunnah wajib utama yakininya. Wa illa lam yakunil kita kitab lil hidayah. Kalau enggak demikian, Al-Qur'an sunnah berarti bukan untuk memberikan hidayah. Padahal hidayah semuanya ada di situ. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham ya? Kalau orang sudah mengenal Al-Qur'an Sunnah, tenang sudah. Paham ya? Karena apa? Karena tujuan hidup kita bagaimana caranya mati di atas As-Sunnah. Mati di atas Islam dan As-Sunnah. Ingat kalamnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang sering anak ulang-ulang juga kalau orang itu hidup eh, mengenal Al-Qur'an Sunnah, mengamalkannya, mendakwahkannya, sabar di atasnya, kemudian meninggal di atas Islam Sunnah apa kata beliau? Mata 'alal khairi kulli. Man mata 'alal Islam Sunnah, mata 'alal khairi kulli, kata beliau. Beliau ditanya, "Ya Aba Abdullah, bagaimana pendapatmu mengenai orang yang mati dari Islam dan Sunnah?" Kata beliau, "Sukut." Diam kamu. Man mata 'ala Islam sunnah mata 'ala khairil kulli katanya. Paham ya? Barang siapa yang mati di atas Islam sunnah mata 'ala khairil kulli. Maka dia mati di atas seluruh kebaikan. Masya Allah. Di atas kebaikan seluruhnya. Islam dan As-Sunnah. Itulah yang kita dambakan. Itulah yang kita harapkan. Itulah yang kita inginkan. Itulah yang kita perjuangkan. Itulah yang kita korbankan agar mendapatkannya. Paham ya? Mati di atas Islam dan As-Sunnah. Masya Allah. Naam. Kita lihat sini. Kata beliau, "Wa inna ma kana litatnil 'ala hasbi za'mi haula'i alladziina syakkaku fi hadhil adillah." Allah musta'an. Kata beliau, akan tapi Al-Qur'an was sunnah untuk menyesatkan itu sesuai dengan apa? sangkaan dugaan mereka orang-orang yang ragu. Eh, orang-orang yang meragukan, membuat ragu terhadap dalil-dalil ini. Mereka orang-orang ahli bid'ah -orang eh, orang Jahmiyah, Mu'tazilah, ragu mereka. Allahu musta'an. rahu yu'awwilunaha dan mereka pergi kemudian mereka mentakwil. Wa yasrifunaha dan mereka mengubah memalingkan dalil dalil tersebut an madlulatiha dari eh, dari apa? Dari isi kandungan yang ditunjukkan dalil, dipalingkan oleh mereka. Tangan dibilang kemampuan kudrah. Paham ya? Turun dibilang yang turun utusannya, yang turun malaikatnya. Parah, rusak. Hatta tatawafaq ma'a hawaihim wa ma'a afhamihim ini Allah musta'an. Sampai mencocoki hawa nafsu mereka dan mencocoki pemahaman-pemahaman mereka. Allah musta'an. Ini enggak benar ya. Jadi semuanya dikondisikan. Ya, bahwasanya na barakallahu fikum dalil Al-Qur'an sunnah dua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada melebihi keindahannya dan ketetapan hukumnya dari Al-Qur'an Sunnah. Paham ya? Sudah ana ulang berkali-kali. Al-Qur'an was sunnah itu adalah apa sumber hukum yang paling bagus, paling sempurna, paling na barakallahu fikum mencakup semuanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Paham ya? Kita yakini. Nah, jangan sampai kita meyakini ada undang-undang ketetapan hukum yang lebih baik yang lebih baik yang lebih bagus daripada Al-Qur'an Sunnah. Semua undang-undang bikin manusia kurang. Paham ya? Kurang dan perlu direvisi, diulang kembali, ditambahin. Tapi kalau Al-Qur'an Sunnah dah nggak perlu direvisi. Paham ya? Ada nggak Al-Qur'an edisi revisi itu, diperbaiki Al-Qur'annya kemudian tambahi ayatnya? Bahaya. Paham ya? Nah, yang perlu Al-Qur'an Sunnah dijaga. Paham ya? Dijaga, dihafalkan, diamalkan, diawakan sabar di atas keduanya. Itulah yang perlu kita perhatikan. Kata beliau, ini sambungannya terakhir ini. Wal wajib alaihim yang wajib atas mereka orang-orang sesat tadi itu an yattahimu uqulahum wa abhamahum. Hendaknya mereka itu yang hendaknya mereka itu mencurigai mencurigai akal-akal mereka dan pemahaman mereka. Jangan-jangan akal kita yang keliru curiganya jangan kepada Al-Qur'an Sunnah, tapi curiganya kepada akal, akal mereka maksudnya dan pemahaman mereka. Paham belum? Jadi kalau ada dalil kok kelihatannya enggak cocok dengan ideologi kita, enggak cocok dengan akal kita, enggak cocok dengan logika kita, jangan salahkan dalilnya. Salahkan akal kita, jangan-jangan akal ini enggak 100%. ya enggak? Jangan-jangan akal ini miring misalkan. Jangan nyalakan dalilnya. Dan kita dengan contohnya akhlaniun yang mereka menolak hadis apa? Hadis dubab. Apa hadis dubab itu? Hadis seputar lalat yang masuk ke dalam gelas yang ada airnya. Hadisnya sahih itu. Paham ya? Sahih, enggak ada raga raguan lagi. Kata mereka, "Masa sih kalau mau minum suruh kecelupkan lalat kok? Kan kotor." Jijik katanya. Jangan nolak hadisnya. Kalau bapak nggak mau minum nggak usah minum. Selesai. Tapi jangan ingkari hadisnya gitu loh. Paham ya? Intinya itu kan kalau mau minum, mau konsumsi dicelupkan. Karena salah satu sayapnya itu ada obatnya, satunya ada racunnya tadi itu. Kalau mau diminum, tapi kalau nggak minum bagaimana? Ya silakan, nggak ada perintah untuk minum itu kan. Minumlah ada gitu lah itu. Nggak ada kalau mau diminum, dikonsumsi, ditelupkan terlebih dahulu. Karena satu sayapnya yang satunya itu ada racunnya, yang satunya ada penawarnya. Itu kalau diminum, kalau mau diminum, itu pun minumnya enggak sama lalatnya. Paham ya? Airnya saja. Orang-orang akhlaniun enggak masuk akal nih. Masak lalat hijau. Karena suruh ngecelupkan katanya. Bukan masalah itu, dalilnya ini sahih. Paham ya? Kalau dalilnya sahih enggak cocok dengan akal, jangan salahkan dalilnya, salahkan apanya? Akalnya, jangan-jangan akalnya kurang gitu loh. Allahul musta'an. Bagus sekali ini ya penjelasannya ya. Walayatahimul yattahimul kitab sunnah, jangan pernah mencurigai Al-Qur'an sunnah ini, jangan pernah. Li'anna uqulahum wa afhaha wa afhamahum hiya mahal ittiham. Dikarenakan akal-akal mereka dan pemahaman mereka itulah pusat untuk dicurigai. Jangan-jangan akalnya kurang sempurna, jangan-jangan pemahamannya gagal, jangan-jangan gagal faham. Yang dicurigai itu itunya, bukan dalilnya. Wa mahalun nakas dan tempat kekurangan. Akal manusia kurang pemahaman manusia terbatas. Amal kitab sunnah, adapun Al-Quran sunnah, fa'inahuma tanzilun min hakimin hamid. Maka kedua-duanya turun dari dat yang maha bijaksana dan dat yang maha mulia. Al-Quran sunnah, jangan pernah dicurigai. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. La ya'tihil batilu min bayni yadayhi wa la min khalfi tanzilun min hakimin hamid. Al-Quran tidaklah datang kebatilan. Tidak dari depan tidak pula dari belakang, enggak ada kebatilan sedikit pun di dalamnya. Turun dari zat yang maha bijaksana dan dari zat yang maha terpuji atau mulia, Allah Subhanahu wa taala. Fa ayyu bayanin wa ayyu dalalatin wa ayyu fasahatin ablad mimma 'alaihi kitab sunnah law kanu ya'qilun. Maka penjelasan yang mana, dalil yang mana, kefasihan yang mana yang lebih menunjukkan daripada apa? Al-Qur'an sunnah kalau seandainya mereka berakal, enggak ada. Paham ya? Enggak ada yang lebih apa? Yang lebih bagus daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fal wajibu 'alal 'abdi an yuslim li kalamillah. Maka yang wajib atas seorang hamba untuk pasrah, nerima terhadap ucapan Allah Ta'ala. Wa kalam rasulih dan terima kepada ucapan Rasulnya. Sami'na wa ata'na. Wa idza askala alaihi syai'un kalau ada iskal, ada permasalahan, falyattahim akolah Maka hendaknya dia mencurigai akalnya. Jangan-jangan akalnya belum sampai. wayat tahim fahmah dan dia mencurigai pemahamannya, jangan-jangan gagal paham. Seperti itu. Jangan nyalakan dalil. Oh, dalil salahkan berbahaya. Paham ya? Disandingkan dalil Al-Qur'an Sunnah sama fatwa ulama. Kok malah dia milih fatwa ulama? Paham ya? Keliru atau enggak ini Hamzah? Keliru atau tidak? Keliru. Kalau dalil jangan dilawan. Satu dalil itu bisa mengalahkan seribu fatwa bayangkan. Satu dalil sahih itu bisa mengalahkan seribu fatwa ulama yang di atas kebatilan. Karena dalil itu mukaddam. Eh, dalil mukaddam ala kulis syai'. Dalil lebih didahulukan daripada enam yang lainnya. Masya Allah. Kita lihat sini. Nah kata beliau, waliyat tahim nusus bertaksir Jangan pernah mencurigai dalil itu apa? Kurang. Hmm, jangan-jangan kurang Al-Quran ini. Jangan-jangan kurang hadisnya ini. Au bil atau jangan pernah mencurigai menuduh dalil itu apa gomut. Gomut itu sulit rumit. Paham ya? Jangan. Au bi tadi minal ittihamat atau dengan tuduhan-tuduhan yang lain jangan pernah. Wayakul kemudian dia mengatakan innal as sunnah tawahir lafdinya la tufidul yakin batin juga ini. Kemudian dia mengatakan Al-Qur'an sunnah dohir-dohir lafadznya itu tidak memberikan faedah yakin katanya. Al-Quran dan As-Sunnah dibilang nggak berikan faedah yakin katanya. Dan nah, terus bagaimana selama ini? Don, sangkaan, dugaan aja, nggak yakin katanya. Wa man ladhi yufidul yakin al-qawaid al-aqliyah ini. Kembali ke akal. Yang memberikan keyakinan itu adalah kaedah kaedah akal al mantikiyah ilmu kalam, kembali ke ilmu kalam mantik, ilmu mantik, ilmu kalam. Jadi mereka itu seringnya ngandalkan akal ilmu kalam itu hati-hati. Ilmu kalam itu ilmu filsafat. Jadi kalau orang-orang biasanya sekolah Kemudian kuliah ada jurusan filsafat tuh hati-hati itu. Biasanya kalau orangnya nggak dikasih taufik, itu bisa stres ya. Nah, bayangkan sesuatu yang tidak perlu dibayarkan. Allah Taala itu datang yang maha awal dan maha akhir. Dulu sebelum Allah Taala itu apa ya? Bayangkan dia putar-putar. Wah. Paham ya? Akhirnya stres sendiri kan? Akhirnya ngurung di rumah berapa hari? 40 hari. Keluar mengaku Imam Mahdi. Allah musta'an. Seperti itu. Ilmu kalam itu bagaimana kemarin kaidahnya? Ilmu kalam bagaimana kaidahnya Abdullah? Naam, la yashfi 'alilan wa la yarwi ghalilan. Ilmu kalam itu tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit dan tidak bisa menghilangkan dahaga orang yang haus. Yang haus semakin haus, yang sakit tambah parah. Itu ilmu kalam hati-hati. Paham ya? Jadi kalau belajar jangan ilmu kalam, tapi ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lihat sini. Wa inna kata beliau, kata beliau kisah tentang mereka Sesungguhnya yang bisa memberikan faedah yakin ada kaidah-kaidah akal mantikinya. Kama yaquluhu al-munharifun. Sebagaimana diucapkan orang-orang yang melenceng dan sesat. Fahada infirafun anil haq. Ini adalah bentuk apa penyeleweng dari al-haq. Wa idza lam tahsul hidayah bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi tahsul? Kalau seandainya hidayah itu enggak didapatkan dengan Al-Qur'an dan sunnah, terus dengan apa lagi hidayah didapatkan? Kan enggak mungkin.